kepada kami, Sesungguhnya engkau maha mendengar doa kami. ayat 39-nya, Fanadatul malaikatu wa huwa qa'im yusalli yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan li kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Sedang ia tengah berdiri melakukan surat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yaitu Yahya. Allah Akbar ya. Berdoa didengar oleh Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, Zakaria, doamu didengar Allah. Kamu akan diberi putra namanya Yahya. Padahal secara logika waktu itu sudah sepuh ya Nabi Zakaria ini yang membenarkan kalimat ini apa ya membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat kun jadilah tanpa bapak yaitu Nabi Isa ini ya. bayangkan nah, coba seseorang lahir tanpa ayah ada juga yang tanpa ayah tanpa ibu Nabi Adam ya ada yang pakai ayah tapi tidak pakai ibu dalam artian secara biologis diambil dari rusuknya Adam jadi Hawa ya lengkap jadi Islam itu contohnya ada yang tidak ada ayah tidak ada ibu Nabi Adam ada yang ada biologi ayahnya tidak ada ibunya ya. tapi bukan berarti anaknya Siti Hawa anaknya Nabi Adam bukan jadi diambil dari rusuk tulang rusuknya Adam kemudian tidak ada ada ibu tapi tidak ada ayah itu Nabi Nabi Isa alaihissalam Hmm. menjadikan ya, kuning payah ini menjadikan ikutan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Hmm, tapi manusia kan begitu tuh di ayat 40-nya. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqil. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Zakaria berkata, Ya Rob, bagaimana aku bisa mendapat anak? Jangan bercanda lah ya Allah <laughs> gitu kan. Sedangkan aku ini telah sangat tua dan istri pun istriku pun seorang yang mandul. Itu kadang-kadang kalau harus saya tuh udah berdoa tapi dia nggak sanksi. Nah ini kenapa doa kita tidak didengar? Kadang-kadang kita suka ragu, jangan ragu, yakin. Ya, kalau berdoa kepada Allah harus yakin, tetapi tidak boleh maksa, gitu ya. Ya Allah sekiranya yang terbaik untukku berikan. Gitu, sekiranya masalah yang baik untukku, maka kabulkanlah. Kalau tidak gantilah dengan yang lain yang lebih baik lagi. Gitu. Sudah mau sudah diberikan kabar bahwa kamu didengar doamu, kamu akan lebih anak. Kata Nabi Zakaria, ya, so, masa iya sih aku kan sudah tua. Istriku pun mandul. Mana bisa? Allah berfirman. Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ayat 41-nya menarik ya. Jadi tanpa tanpa kita harus baca tafsir juga ada beberapa ayat yang jelas. Kemarin ada yang bertanya apa sih yang muhkamat atau yang mutasyabih. Jadi ayat-ayat itu ada yang eh, ayat-ayat uh, hukum terutama itu sudah sudah bisa dipahami ya uh, dengan jelas misalkan orang yang mencuri harus dipotong tangannya, orang yang berzina, laki-laki perempuan ya, harus diasingkan, itu harus di, eh, seratus kali didera, ya, dicambuk. Itu kan eh, ada ada aturan aturannya sudah jelas gitu. Atau waris eh, laki, bagian laki-laki dua bagian daripada ada perempuan. itu jelas muhkamat. Sedangkan mutasabihat tangan Allah pokok aidihim di atas tangan mereka. Tangan di sini bukan berarti tangan, bisa bermana kekuasaan yang meliputi semuanya. Gitu. Jadi mukamat mutasabihat yang mutasabihat yang perlu penafsiran nah itu perlu tafsir. Sudah perlu belajar tafsir. Itu ya. Jadi menarik nih. Di ini ini e, ibu dan bapak terus kan nanti pemahaman tentang tentang keluarga Imron ini. Sakaria nanti ada keluarga Imron Lukman juga di sini ada. Jadi karena orang minta nah, sudah di, dikasih ragu, ah masa iya sih saya bisa, <laughs> gitu kan? Gitu. <clears throat> Baik. Kemudian surah Maryam. Surah Maryamnya sudah ke-19 ya. terlihat Ini ya, biasanya separi. Selama ini saya kemana aja ya tapi waktu dibuang sia-sia. Karena saya selalu takut ingin membaca Quran karena saya bukan ke orang pesantren orang saya nggak bisa tapi baca Latin mah baca Inggris baca apa bisa tapi bahasa Arab nggak bisa <laughs> ya sudah kita mulai belajar ya belajar indeks Quran walaupun nanti itu tadi kalau ada ayat-ayat yang susah nah, mulailah ibu beli tafsir sekarang masya Allah ya karya-karya tafsir terjemahan itu sudah banyak sekali ada tafsir Imam Syafi'i itu memang harganya sih cukup lumayan ya karena eksklusif 30 juz itu tiga, tiga buku itu hampir 500 lebih ada tafsir Ibnu Katsir ya ada beli satuan bisa ya, gabungan ada sekian gitu ya. ada tafsir Al-Misbah satu juta ke atas itu juga beli kecil aja per, eh, apa per ayat per ayat gitu ya gitu. ada tafsir ahasan tafsir Hasbi Asidiki an banyak lah tafsir ada tafsir biya Hamka ini juga ya bisa dijejel perlahan-perlahan gitu. Beli sekalian juga kan nggak kebaca kayak kemarin. Pak Ari saya pengen buku-buku yang Pak Ari beli. Ya bingung ada satu lemari <laughs> gimana nantilah kita kita simpulkan nah ini dah. Insyaallah setelah indeks jadi nanti Ibu Erni akan membuka indeksnya juga ada terjemahnya langsung. Jadi Ibu dan Bapak mudah tidak usah baca buka Quran lagi ya segi terjemahnya tapi baca tetap gitu ya jadi untuk memudahkan pemahaman itu satu hal ya jadi sekali lagi kita bukan mau mau sok-sokan bukan kita sama-sama sama belajar eh, kita belajar Quran ini karena kita tahu bahwa di Quran ini ada pedoman gitu loh ada petunjuk untuk hidup kita kita biar kita tidak kesalahan dalam melangkah maka perlu lihat pedoman gitu Nah, pedoman itu ada yang jelas, jelas muhkamat. Ada yang mutasabihat, perlu penafsiran, perlu pemahaman nah itu. Kalau yang jelas ya kita ambil dulu yang jelas dong. Al halal bayin wal haram bayin kan gitu. Halal itu jelas, yang haram juga jelas. Yang samar-samar itu mutasabihat, kita Nabi tinggalkan gitu. Kalau yang ragu itu tinggalkan aja. Karena keraguan itu datangnya dari setan. Ada surah ke-19 ya ayat 4 5 6 4 6 8 ya. Itu surah Maryam. Ada ya? Nih. Hmm. Surah Maryam. Dari awal aja ya. Sekalian kan kadang-kadang nggak ngerti baca bacanya itu Itu ya, bacanya suka kadang-kadang disambungin. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya aso. Begitu? Bukan ya awas hati-hati. Bacanya dieja. Bacanya dieja. Panjang pendeknya ditentukan oleh tanda yang ada di atas hurufnya. Itu cara mudah ya. Dan, jadi yang panjangnya alis itu panjangnya tiga alif atau enam harokat, enam ketukan. Yang panjangnya satu alif, <laughs> yang yang di atasnya ada ada berdiri alif, panjangnya satu alif atau dua ketukan gitu ya. Bacanya dieja. Tetap berlaku hukum tajwid tajwid tuh. Nah ini harus belajar tuh makanya. Kaf. Itu kan kaf. Ha. Satu alif. Ya. Satu alif. Ain. Ain itu kan ujungnya nun. Nun mati kan? Ain. Nah. Nun mati ketemu sad jadi ikhfa gitu lah. ngerti kan? Oh paham. Alhamdulillah. kalian ngerti datang ke talim. Kenapa jadi... jadi jadi ikhfa kan nggak ada dalam bunyi ini kan dalam tulisan dalam bunyi itu ain itu ain ain ain ya tulisannya ain ya ya nun ain kan nun mati itu <coughs> bunyinya ain sod sod itu ujungnya dal gitu sod kolkolah dikolkolahkan sod gitu. jadi kubro kan kalau sugro di, di akhir jadi kubro juga. Begitu. Kaf, ha, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu ya. Zikru rabbika abdahu zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا خفيا ini ya. jadi mulai ayat keberapa tadi oh empat قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس وش واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا بدعاء sama dua jibat tasir tuh sama dua ketemu Hamzah bidu'aika rabbi syaqiyya tuh ayat empatnya ya nah itu kan satu itu nah, ayat berapa lagi ayat enamnya tapi tangguh ini sekalian aja nih gitu ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub. Karena berhenti jadi kokolah kokolah apa? bro karena berhenti Nah, ada wau boleh diulang, boleh enggak. Itu. Hmm, ya. Irithuni wa yarithu min ali Yaqub ja'alhu rabbi Ya يا inna إنا bi ghulamin ismuhu Yahya بغلام, بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا Ini cerita-cerita keajaiban Allah. Iyalah. orang sudah tua, hmm. gitu kan, sudah sepuh, istrinya mandul, berdoa ingin punya anak. Mungkin kalau kata kita mimpi kali ya, gitu kali ya. Berdoa kepada Allah, kekuatan doa ini, keyakinan berdoa. Jangan, makanya jangan suka, kadang-kadang kan orang suka begitu. Hmm. Sesuatu yang ber, diharapkan, diinginkan kepada Allah, berdoa dengan yakin, penuh harap, ya Tawadu berdoa pada Allah. Kalau memang Allah ingin menghendaki, ya kun fayakun. Itu. ini. Udah dikasih tapi ragu, masa iya sih? <laughs> Gitu kan, kadang-kadang begitu. Ya kan darah biru gini-gini masa iya sih bisa jadi jodoh saya kan kadang-kadang begitu ada dulu ya. Ada ada beberapa orang yang merasakan seperti itu. tiba-tiba dia jodohnya karena dia statusnya rendah mendapatkan status yang lebih besar istrinya atau apa atau suaminya kan seperti itu. Allah kuasa atas segalanya. Kita lihat ya ayat keempat. Ini apa kata di ayat keempat ini? Ia berkata, Ya Rob, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Ini tentang Zakaria ya. Ini sama kan di ayat di, eh, dari ayat pertama aja ya. Ibu juga bisa baca, cuman kadang-kadang kan ya itu tadi ya belajar itu awalnya yang susah. Kalau sudah panas begini, jangan berhenti terus aja. Terus belajar sampai siang ya. Teruskan kembali. Gitu. Kalau di sini kan satu jam cuman rangsang aja. Nih, kaf ha ya ain sod. Ini hanya Allah yang tahu maknanya yang mendalam ini ya. Jadi, eh, yang dibacakan, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya, yaitu Zakaria. Jadi tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ini seringkali dinyatakan ini doa orang yang susah untuk mendapatkan keturunannya ini. Gambarannya di sini kan. Ia berkata, Ya Rob, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Tuhanku. Kalau aku berdoa kepada engkau, engkau pasti kabulkan. Tapi aku tahu diri, aku sudah sepuh. Tulangku sudah rapuh. Istriku pun mandul, Allah oh Rabbi. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku. Ini mawaliku apa di, di, di bawah ya? yang dimaksud di sini adalah Nabi Zakaria alaihissalam dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalannya. Yang dikhawatirkan Nabi Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik. Karena tidak seorang pun di antara mereka yang dapat dipercayai oleh dipercayainya. Oleh sebab itu ia uh, meminta agar dianugerahi keturunan ini hmm, seorang anak atau sebagai pelanjut penerus ya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nah, ini mawaliku sepeninggalanku. Dia sadar, aku sudah tua, rambutku sudah beruban, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra. <laughs> dah tahu, sepuh, udah tahu mandul, tapi ingin. Nah inilah harapannya. Yang akan mewarisi aku, mewarisi sebagai keluarga Yakub dan dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Eh, hmm. ketujuhnya, ya, Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Allah Akbar coba. Bagaimana ya? sudah sepuh sudah nggak mungkin diponis mandul nggak mungkin punya anak terus punya inilah kuasa ilahi keajaiban Allah yang telah Allah berikan ya mukjizat yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia Zakaria berkata ya Rob ya Robi, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman. Hal itu adalah mudah bagiku, kata Allah. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Ini sekali berkata, Ya Rob, Ya Robbi, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Benar enggak sih aku akan dikasih? Tuhan berfirman, Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam. Padahal kamu sehat. Apa sih buktinya bahwa doa aku ini dikobol? aku akan punya anak. Coba aja nanti. Tiga hari kamu nggak bisa ngomong. Eh, itu kan ini. Maka ia keluar dari mikro menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Allah Akbar. Sebelahnya menariknya akhraja ala qawmihi minal mihrab fa'auha ilaihim Memwahyukan, memberikan kabar kepada kaumnya ay ansabbihu bukrata wa asyia. hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang karena apa sudah merasakan betapa kuasa Allah coba ya kalau Pak Yusuf Mansur bikin cerita tukang bubur bisa haji kan kun seperti itu itu memang seperti itu adanya itu keajaiban, keajaiban yang Allah berikan ya. Secara logika mah nggak mungkin, nggak sampai gitu ya. Itulah. Makanya belajar juga harus banyak berdoa itu. Itu. itu kemudian ada di surat Al-Anbiya ayat 21 ya. Di surat Al-Anbiya, maaf, surat Al-Anbiya surat 21 ayatnya ayat 89. Ini ya. <clears throat> Ini Bu Elmi ya. Ya, iya, surat-surat yang kita tengah indeks ini. Tengah kita susun ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai, jamaah bisa memilikinya. Kita copy, kita perbanyak, insyaallah ya. Itu. <clears throat> Untuk doa pemantap hati itu e, gabungan dari doa-doa ya. Kapan nanti ke taklim insya kami perbanyak. Ibu dan Bapak bisa mendapatkannya. Sudah ada di komputer tapi belum di print insyaallah nanti mudah-mudahan ini ya. Oh ya, uh, ibu ya, ibu dan bapak jamaah yang sedianya akan hadir di Blok M mengingat satu dan lain hal mohon maaf, mohon maaf ya. Ya ditunda, ditunda karena kesehatan penyelenggara dan saya sendiri agak terganggu gitu ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Nanti kita nanti dikonfirmasi kembali untuk di hari berikutnya ya. Sudah ketemu surah al anbiya ini. Surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 89. Menarik belajar Al-Quran. Pak Ari, saya kan belum bisa baca Arab. Nggak apa-apa, Ibu dan Bapak. Baca Latinnya aja dulu terjemahnya. Atau baca dulu juga ada Quran Quran Latinnya. Tapi kalau membaca Quran Latinnya, hendaklah kalau putra, putra putri atau keluarga, dibaca juga di depan mereka. Benar nggak e, bunyinya gitu ya? Itu untuk awalan ya, bukan berarti harus terus ya bukan. Karena belajar baca Quran pakai Latin itu banyak yang tidak tidak tepatnya gitu ya. Kurang kurang mengena gitu bunyinya. Karena ada spesifikasi huruf, sifat-sifat huruf yang tidak sama dengan Latin. Gitu. Jadi kalaupun sama itu harus perlu talaki. Yang baca Latin itu baca terus dengan orang ada di hadapannya. Benar nggak sih bunyinya seperti ini? Benar nggak sih Allah? Bukan Allah kan Allah gitu. Rasulullah benar nggak Rasulullah? Rasulullah gitu. Itu nanti perlu lagi Ada ya? Surah Al-Anbiya surah ke-89. Ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. dari ayat sebelumnya kan sama tuh ya. Ini menarik sekali ayat ini. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ayat 89-nya itu وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين apa 89 dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya Ya Rob, Ya Robbi, Ya Tuhanku, jangan engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Maksudnya tidak ada penerus di sini ya. Kan ada istrinya. Tidak mempunyai keturunan yang mewarisi. Dan engkaulah waris yang paling baik. Maka kami memperkenankan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in maka maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya putranya Zakaria ya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nih, salah satu yang didengar doanya segera berbuat kebaikan, ya, segera awal waktu salat dan segala. Ini perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Tuh, doa itu begitu, harap dan cemas. Ada harapan, cemas, cemas takutnya diterima. Jadi Allah tuh benar-benar mintanya. Sama kan kita minta bantuan sama orang juga. Bu eh, tolong dong keluarga saya gini gini gini gini gimana? Ya, Bu tolong ya. Kalau enggak awas ya. Tanya, enggak gitu kan berdoa kan <laughs> gitu kan. Harap dan cemas gitu gimana? Itu sama berdoa kepada Allah. Bu. orang hati-hati dengan Gimana? Tartil aja baca baca doa mah ya. Baca doa apa berdoa gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang kusuk kepada kami. Gitu, ya, jelas ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau seandainya Allah berkehendak, pasti ada adanya. itu. Kun fayakun. Harus yakin dengan kepastian Allah. Gitu. Tapi juga tidak berdoa yang sesuatu menyakitkan orang, sesuatu yang menjadi orang eh, apa menjadi celaka, tidak. Atau mungkin saya pengen ya jadi istrinya Pak Presiden itu <laughs> atau Pak ini biarin aja istrinya kan berarti menyakiti istrinya lagi gitu. Jadi berdoanya hal-hal yang natural yang normal lah. Tidak menyakiti orang lain lagi, tidak menyakiti. Kan banyak keluarga-keluarga yang menjadi permasalahan. Kemudian ada juga doa mohon dunia akhirat. Ini sering dibaca, tapi kita nggak ngeh kan ada di mana. Rabbana atina fid dunya hasanah ada di Al-Baqarah kan? Ayat berapa coba? Oh, itu ya. Ayat 201. Kita lihat ya di surah kedua. Hmm, terima kasih banyak yang SMS. Pak Ari, ya saya ingin memiliki indeks nanti ya. Ini Ibu Erni tengah menyusun kembali. Hmm. hmm. yang dibunyi empat. 4. Jadi di komputer saya ada Al-Quran dari Bapak uh, Faisal. Oh iya iya iya. Iya Bapak yang waktu itu ya mak yang berdua kalau nggak salah. Iya. Canggih kok sekarang mudah komputer enak. Kalau pakai komputer lebih enak nyarinya. Cuman kalau saya pakai komputer, sementara ibu ibu dan bapak yang nggak pakai komputer eh, ketinggalan nah, cepat kalau pakai komputer lebih enak lagi gitu ya Kemudian di ayat surat Al-Baqarah ayat 201 ya, dilihat tuh. Sudah. ayat 201. Hmm. Tuh kan? Sering kan kita berdoa, berdoanya jangan salah. Jangan jangan berdoa seperti konteks ayat 200 200. Apa? Di ayat 200, Rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirah min khalaq. Kita berdoanya hanya untuk kehidupan kebaikan dunia saja, akhiratnya tidak. Yang baik katakan di ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bilang ini doa satu jagat. Itu. Jadi kita harus minta doa itu dan di antara mereka ada yang berdoa, ya, ya Rob, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Baik, <clears throat> yang mau baca silakan ya. Dari ayat 200 deh, 200 201. Jadi berdoanya jangan seperti ayat 200 berdoa kepada Allah minta kebaikan di dunia tapi tidak untuk akhiratnya jadi kita dua-duanya itu ya nah, berdoa dunia dan akhiratnya <laughs> itu ya <clears throat> jadi ibu dan bapak yang baru mengikuti nah, kita tetap jalan membaca dan memahami Al-Quran untuk Senin dan hari Senin dan hari Selasa kita belajar tema-tema Al-Quran, indeks Al-Quran. Ngapain kita baca belajar tajwid doang tanpa memahami isinya? Baca tajwid penting, tahu rambu-rambu lalu lintas, jalan penting. Tapi nggak pernah bawa mobil, ngapain? Bawa mobil, pahami Qur'annya, baca Qur'annya, pahami isinya. Karena apa? Di dalamnya ada petunjuk untuk kita. Kalau sudah tahu isinya, diamalkan. Ini mau di Quran dibaca, baguslah suara saya, baguslah suara saya. Terus isinya tahu nggak? Nggak tahu. Buat apa? Walaupun membaca Al-Quran mah, bacanya juga ada ibadah gitu. Tapi kan kita inginnya sekaligus itu ya memahaminya juga mengamalkan terpentingnya ini mm -mm, Nabi Adam doa Nabi Adam ada ya. Itu eh, surah Al-A'raf Ibu ya. Surah Al-A'raf sur, itu. Surah Al-A'raf ayat 23 surah ke-7 nih. Doa Nabi Adam yang diterima taubatnya. Itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu ya surah Al-Araf. Di, di indeks ini lengkap ya tuh. Ini masih ada tiga lembar lagi tentang doa ini. Tidak apa-apalah ya. Jadi eh, nanti ibu dan bapak walaupun saya berakhir jam 6 ini. Teruskan sampai siang. Itu ya buka-buka enak kok. Kalau belum baca eh, belum bisa baca teks Arabnya tidak apa-apa. Saya terjemahnya aja dulu pahami. Dikit-dikit baca perlahan tulisan Arab. Baik yang ingin mencoba silahkan uh, dari ayat ke 200 ya. 200 201. Silakan. Di 0812 828 7881 ya. Jadi setiap hari Senin, Senin Senin dan Selasa kita memahami indeks Quran, tema-tema Quran. Sedangkan Rabu dan Kamis kita tafsir masih surah Yasin. Hari Jumatnya tanya jawab secara umum, Sabtu dan Minggunya tajwid gitu. Ini mau belajar tajwid aja, Qur'annya nggak dibaca, nggak dipahami, gimana? Nggak ngerti isinya ya. Naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu?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 fawi mana Manasikakum fadkurullah. Gitu. Jangan ditahan. Diulang. Ya. mana Manasikakum fadkurullah. Kakazik. Eh, nggak begitu. Eh, kalau fadkurullah itu mau berhenti. Kalau disambungnya nggak panjang. Kemudian dalnya bukan kol-kolah. Fadkurullaha kafikrikum gitu bu. Kalau berhenti betul. Falkurullah Jadi panjang ta, Tapi kalau iya. disambung jadi pendek. Fadkurullaha kafikrikum aba'akum au ashadda zikra. Ya, lagi. Fadkurullah. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أسد ذكرا آه itu hamas terus itu shin أو أشد دل أو أشد ذكرا أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق Panjang itu jadi mad ada di sukun. Oh iya iya. Mm -mm. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Khalaq. Oh, itu jadi kalau kubro ya. terus Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah hmm. Oh terus Ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Itu baca baca doa. Kalau berdoa berdoa mah diputus-putus enggak apa-apa, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gitu boleh. Itu berdoa. Ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca Quran enggak boleh diputus-putus. Gitu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار itu membaca doa, baca Quran. Karena Quran kan sebagiannya doa, Fatihah juga doa isinya. Tetapi gitu. kalau berdoa boleh diputus-putus bahkan diresapi artinya. Robbana ya Allah, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ya. Itu kan kami kemarin doa syukur sudah ya diamalkan itu dipakai doa untuk bisa bersyukur. Baik. Ini, Pak Ari, boleh nggak ikutan pengajian? Boleh siapa aja ya nggak ada anggota-anggotaan. Pokoknya kalau ibu mendengarkan, bapak mendengarkan radio kayu manis, sudah otomatis jadi pendengar kami, jadi anggota kami, begitu. Tidak ada anggota anggota Karena uh, itulah bedanya masjid dengan gereja ya misalnya. Di gereja itu kalau nggak salah uh, harus ada anggota-anggotanya ya. Kalau nggak salah gitu. Jadi kalau dia jamaah satu tempat, di situ, di situ gitu kalau nggak salah. Tapi kalau masjid kan di mana aja. Kita mau jumatan di mana aja silahkan. Kita mau ngaji di mana aja silahkan. Tidak boleh kita menyatakan tiba-tiba saya lagi hari Jumat itu kan suka pengajian di Depok. Tiba-tiba saya jumatan di Jumat di masjid itu. Pengurus masjidnya nggak nanya. Bapak orang mana? Orang kayu manis. Nggak boleh jumatan di sini. Bapak jumatan nggak begitu. Itulah ya universal di mana saja. Jadi kesimpulannya siapapun yang ikut ngaji nah, secara langsung sudah menjadi jamaah. Baik, ayat yang ke-201-nya ya. Silahkan nih, ada yang masuk lagi. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu? Dari hamba Allah ingin belajar nih Pak. Silahkan. Ayat 201 ya, wa minhum. Ya, 200. 201-nya, 201-nya. 201 nih. Wa minhum may yaqulu ya. Ya, silakan. Ya, jangan pelan-pelan atau A'udzu itu ditembak Belanda nanti kebetul. A'udzu billahi syaithanir rajim gitu, Bu. Jangan pelan pelan tartil itu bukan berarti harus a'udzu bil bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu, Bu. Semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum. Wa minhum. Jangan ditahan, idhar. Wa minhum. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fit dunya hasanatan wa qina wa fil wa fil akhirati wa fil akhirati hasanatan wa qina Baik, terima kasih Ibu. Sayang waktunya ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pelajar ya. Insyaallah. Besok kita tafsir ya. Tafsir surah Yasin masih setiap hari Rabu dan Kamis. Nah, bacanya diselang-selang di akhir nanti ya. Ada saran, ada kritik, ada masukan silakan ke 0812 828 7881. 0812 delapan delapan satu Sekali lagi mohon maaf untuk para jamaah yang sedianya hari ini saya ada talim di, di, di Blok M mengingat satu dan lain hal ditunda ya. Tetap hari Rabu besok di Bidakara seperti biasa pada salat zuhur Kemudian hari Jumat di Depok pada salat pada Jumatannya seperti biasa. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. hari Selasa, hari ke-8 bulan April tahun 2008. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Selasa pagi. Kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun. Siapapun, dimanapun, ulang tahunnya keberapapun, mudah-mudahan sukses dan panjang umur. Bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di lima ada lewat eh, pesan singkat atau pesan pendek di dua enam lima ketik nama Anda spasi alamat Anda spasi dan ucapannya untuk siapa Oke sekarang eh, telepon sudah masuk ya telepon sudah masuk sekarang Iya, halo. Halo. Selamat pagi Radio Kaimanis di sini, Ibu. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa ini ya? Ibu Junaida di Depok. Ibu Junaida di ya. Depok. Keluarga sehat semuanya Bu Junaida. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ulang tahun? Mengucapkan ulang tahun untuk anak saya. Hmm? Uh, namanya Apriyadi. Apriyadi ulang tahun ya. keberapa nih? Ulang tahun yang ke-37. Oh iya, silakan ucapannya. Uh, semoga panjang umur. Hmm dan sehat selalu mm -hmm. dan juga menjadikan keluarganya sakinah mawadah warohmah Amin. Ya dan juga semoga sabar untuk mendidik anak-anaknya. Mm -hmm. Ya e, doa dari Pak. Iya. E, Pak Tandong. Iya, doanya mudah-mudahan Apriyadi diberikan kemudahan dalam kehidupannya ya, ya diberikan kesuksesan dalam segala usahanya dimakmurkan rezekinya, keluarganya keluarga yang selalu harmonis dan sukses panjang usia ya. Iya, terima kasih Amin. Pak. Yo sama-sama Ibu. Eh, minta lagunya dong. Ya, lagu apa ya Ibu saya? Ya, lagu dari Ungu deh. Apa, Ungu yang mana nih? Yang apa aja ya. Apa aja deh, pokoknya ungu aja deh. Iya deh. <laughs> Ini ngomong. Pak aduh ya? alhamdulillah banget nih, udah lama. Oh, iya, iya, iya, iya baru ketemu saya ya. Iya Pak Tan. Iya, Bapak sehat semuanya? Eh, Bapak, ini Ustaz sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada ya. Iya, ya, tinggal suratul Fatihah yang ya, sering dikirimkan untuk ya, beliau. Mudah-mudahan di alam barzah sana diberikan tempat yang yang ya. Amin. Amin, amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Ya sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon selanjutnya di 8590475. Siapa yang akan masuk? Sudah terdengar jaringan. Sekarang, halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Dengan Bang Tan. Betul. Ya. Iya, dari Ibu ah. siapa nih? Dari Ibu Susi Pondok Cabe. Ibu Susi Pondok Cabe. Gimana keluarga sehat semuanya Pondok Cabe, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang ulang tahun, Ibu? Uh, ini saya mau ngucapin ulang tahun buat suami saya yang tercinta. Boleh tahu nama Bapak? Uh, kenapa, Bu? Boleh tahu nama Bapak yang ulang tahun? Nama Bapak Pak Subagio. Pak Subagio. Ulang tahun yang ke-42 tahun. 42 tahun, ya. Ya, harapannya Ah, semoga panjang umur, mm -hmm. sehat badannya, murah mm -hmm. rezeki dan tambah sayang kepada keluarga serta sabar untuk mem, apa memomong anak-anaknya. Iya, memomong anak-anaknya dan ah, memomong ibunya. Ya, hmm. Ya. ya, ucapannya untuk Pak Subagio selamat berbahagia di hari ulang tahun yang ke-42. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan untuk Pak Bagio, diberikan kesehatan yang prima, Amin. keluarganya keluarga yang selalu harmonis, Amin. dimakmurkan rezekinya, dipanjangkan usianya ya. dan semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Terima kasih. Amin. Kita lagunya Bang Lagu apa ini? Eh? Anak-anak maunya katanya ungu. Ungu? ya. Yang mana nih? Yang apa ya? Yang mana aja? Apa aja deh kayaknya Bang. Ah, ada pokoknya ungu aja deh. ya. Ya, terima kasih. Iya sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ungu kita nikmati sekarang. kami buka telepon. Ada surat yang masuk ini. Untuk Putri Ananda Kartini Lestari yang ke-28 tahun. Ucapan dari Ibu Tati di Kayu Manis. Semoga panjang umur, sehat selalu, makmur rezeki, serta diberikan perlindungan jasmaniah dan rohaniah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ada fax Next masuk ini ucapan selamat ulang tahun untuk Prikaton Jatiraharjo atau Katon. Eh, di Cipinang Muara 4 nomor RT 2 RW 11 nomor 50 Jatinegara Jakarta Timur. Ulang tahun yang ke-10. Selamat ulang tahun yang ke-10. Semoga panjang umur, sehat selalu, menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan negara sayang sama kakak-kakak, rajin sholat, rajin belajar, rajin sekolah dan ngaji. Tidak boleh jajan terus ya. Oke, ucapan dari Bapak dan Ibu Slamet Rianto, keluarga besar Ibu Hajah Satini, Mbak Eka, Mbak Ayu, dan Mbak Murwati. Ucapannya bagus sekali ini ya. Sekali lagi untuk Katon, selamat berbahagia di hari ulang tahun Anda sekarang ya, yang ke-10. Iya, sekarang belum buka telepon dulu ya. Ini ada pesan pendek sudah masuk. Assalamualaikum Ibu Aurel di, Berli, di Berlan mengucapkan selamat ulang tahun buat anak saya Wahyu yang ke-18 ulang tahunnya. Semoga panjang umur sehat selalu. Doain ya. Uh, om minta lagunya dari Ungu. Judulnya sudah diputar Ungu <laughs> tadi. Iya. Selamat berbahagia untuk uh, uh, apa namanya untuk ibu Surya uh, apa untuk Wahyu ya dan salam untuk keluarga ibu Aurel di Beralan. Kemudian kemudian kemudian dari Bapak Kiram di ujung Menteng. Eh salah salah salah salah Bapak Kiram di ujung Menteng salah ini. Ini apa nih acara? Ah, ini dari siapa ini? Mas Rido, salam kenal. Oke, tentu saja Mas Rido senang sekali ada salam kenal ya dari Buncit ya, yaitu ibu ibu eh, siapa ya nih mengucapkan selamat ulang tahun buat bapaknya anak-anak yang ke-42 tahun yaitu Pak Makmur semoga sabar dalam mencari rezeki yang halal Insya Allah, amin dan selalu makmur ya. Ibu Orel di Berlin mengucapkan selamat ulang tahun tadi sudah. Sekarang dari Bapak Kir salah lagi. <laughs> Bapak Kiram lagi jam 10 malam itu masuknya untuk acara lain berarti ya. E, dari Hilda di Cakung, selamat ulang tahun buat Rani, ulang tahunnya ke-17 di Karang Tengah Ciledug. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya, memakmur e, jodohnya. Eh? emak jodoh. Dan ya, semoga ujiannya lulus ya. Request Ungu. Sudah diputar lagunya Ungu tadi ya. Rui di mana ini? Pondok Kelapa. Selamat ulang tahun untuk... Eh, siapa nih? Di apa nih? Yaitu Anin dan... Mana sih? Maaf. Uh, lupa ulang tahun yang keberapa ya. Sukses selalu untuk kalian berdua. Lagunya better than now that oh, bukan better than now better than love <laughs> dari siapa itu saya sendiri kurang cepat mengikuti perkembangan lagu jadi dari siapa better than love itu uh, telepon kami buka sekarang ya oke silakan halo selamat pagi radio kayu manis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak dari Said di Tebet Pak siapa Said Pak Said Iya betul. Wah, oh, apa kabar Mas Said di Tebet nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Bang Rido sehat ya Bang Rido ya. Ah, Bang Rido sehat. Nah, Alhamdulillah. Ah. Eh Bang Rido ini bukan ya? Iya. <laughs> ya Bang Rido soalnya sehat. Kalau ditanya Bang Rido sehat, memang Bang Rido sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, semuanya sehat lah. Iya, iya, iya. Ini mau ngucapin ulang tahun nih buat kakak. Siapa nih Mas Said? Cuma di Bojong jauh sekali nih. Iya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan nyampe bisa eh, dengan Susnawati. Siapa? Husnawati. Husnawati ulang tahun berapa nih? 147. Iya, oh iya, silakan. Uh, uh, ucapannya semoga panjang umur, sehat, hmm. uh, menjadi keluarga nama mawaddah warahmah. Hmm. Cuma mau mau minta lagunya Bung nih. Apa lagunya nih? Uh, cinta yang tulus dari Gita Roliso dengan Fit sama siapa tuh Gigi kalau nggak salah ya. Uh, iya. Kalau ada, <clears throat> iya. Gak ada ya Krisya aja lah kalau memang nggak ada. Tapi iya. mudah-mudahan sih itu Gita Rolis ada ya. Cinta yang tulus ya. Uh, uh, Oke. Okay. Gigi ya gitu. Iya, diusahakan ya. ya menyentuh hati itu ya. <laughs> biar kita selalu ingat sama Allah itu eh, iya iya iya iya bapak ya, oke okay, gitu aja bu baik pak Said ya salam untuk keluarga nah, bapak ya insyaallah Allah. eh, eh. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan untuk penelpon selanjutnya di delapan lima sembilan empat tujuh delapan lima hmm, ya sudah masuk halo selamat pagi halo selamat pagi Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ibu dari ibu siapa ini? Dari Nani di Cibitung. Siapa? Nani. Nani. Iya mau ngucapin selamat ulang tahun nih Om. Iya siapa yang ulang tahun Bu Nani? Aku kemarin. Mm -hmm. Siapa? Yang kelima Dani. Dani ulang tahun kelima ya? Ah, sama keponakan Aini. Uh, ah. Aini ah, yang. Aini yang keberapa Aini? Yang keenam. Keenam ya. Ah, ah, ah, silakan. Ucapannya selamat ulang tahun, semoga panjang umur, tambah pinter sekolahnya, nurut mm -hmm. bapak ibunya. Mm -hmm. Pokoknya yang baik-baik ya dong. Hmm. Doanya dong. Ya doanya mudah-mudahan jadi anak-anak yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam apa namanya pendidikan ya. Jadi anak yang kelak jadi anak yang pandai di kemudian hari ya. Mudah-mudahan dan dipanjangkan umurnya ya. Insya Allah. Amin. Mm Ya lagunya dong om. Lagunya apa tuh? Mulan Jamila yang Wonder Woman. Mulan Jamila. Iya. Iya. Oke, nanti diputar ya, Ibu ya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikuati lagu sekarang ya. be sekarang pukul 6 lebih berapa di 22 menit ya waktu Radio Kayu Manis dan sekarang sudah masuk pesan pendek. Assalamualaikum, Assalamualaikum Om Tam. Saya Mas Pono nih di Bekasi. Mau mengucapkan selamat ulang tahun hari ini kepada keponakan dan cucu uh, eh, Rahma Nurjani Hamidah yang berada di Palembang. Happy birthday ulang tahun yang ke-8 ya. Semoga panjang umur, menjadi anak yang seleha, berbakti kepada kedua orang tua, rajin sholatnya, rajin belajar, dan selalu menjadi kakak-kakak yang baik buat adik-adiknya dari nenek Yohana ya. Nenek Yohana di mana nih? Uh, ya ya ya ya ya. Oke. Okay. Assalamualaikum, Raja Kayu Manis. Aku Ririn di Pengadegan. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun buat uh, kedua apa nih? Buat uh, aku Daus ulang tahunnya ke-24. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur and sayang sama keluarga. Om minta lagunya Om Afgan ya Om ya. Makasih. Sementara eh, lagu yang akan kami putar dari Mulan Jamila ya. Lagu yang akan kami putar berikut ini. Kemudian pesan pendek berikutnya. Eh, selamat pagi Om. Nama saya Tia di Kayu Manis 5. Kayu Manisnya pakai Z, Kayu Manis 5 ya. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Hera ulang tahun yang kelima. Semoga panjang umur and sehat selalu ya. Minta lagunya uh, siapa nih? Lagu lagu apa nih? Merpati. Lagu Merpati gitu. Oke lah, nanti diputarkan. Sementara telepon sekarang sudah kami buka. Silakan di 85904785. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis di sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu ya? Dari Ibu Fatima. Ibu Fatima, di mana Fatima? PUP. PUP, keluarga sehat semuanya di PUP Ibu. Untuk anak saya. Iya, siapa yang ulang tahun Ibu? Ati Pustasari Hartono. Jadi panggilannya? Mbak Ati. Mbak Ati. Iya. Ulang tahun berapa Mbak Ati nih? 26. 26 ya. Di PUP juga ya? Iya. Oke, silakan ucapannya ya Ibu. Uh, uh, semoga keluarganya mendapat sakinah, mawadah, warohmah. Hmm. Sabar dalam menghadapi cobaan dalam rumah tangga. Hmm, hmm, hmm, hmm amin doain dong. Ya doanya mudah-mudahan keluarganya sukses ya keluarga yang selalu harmonis ya, Amin. makmur rezekinya ya, dimudahkan dalam usahanya ya. Amin. Iya, Amin. Om katanya minta lagu 11 Januari. 11 Januari. 11 iya. Januari itu anu itu. <laughs> yang di Amerika gedung kembar diseruduk. Makasih ya. 11 Januari ya? Iya. Oke, dia nanti putar ya. Iya. Ha? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk uh, penelpon selanjutnya di 8590475. Yo, halo, selamat pagi. Selamat pagi Anda. Dari Ika. Dari siapa? Ika. Iko. Ika. Ika. Ika. Ika. Di mana Ika? Kebun kelapa. Wah, enaknya di kebun pagi-pagi ya. Kebun kelapa iya. <laughs> yang ulang tahun siapa nih? Ke? Temen. Siapa namanya? Namanya Wisnu. Wisnu ulang tahun keberapa? Ke 13. 13. Tanggal 6 kemarin. Iya, di mana dia tinggal? Sama Om. Di kebun di kebun kelapa. Uh -uh. Gimana ucapannya Ike untuk Wisnu? Uh, semoga panjang umur. Hmm. Sehat selalu. Hmm. Uh, tambah ganteng aja deh. Iya, yeah, tambah ganteng aja ya. Makin mekar aja tuh kuping dia. <laughs> <laughs> Doain dong Ya doanya rajin belajar, sukses di pelajaran deh gitu ya. Ah. Begitu juga untuk Ike ya, rajin belajar, sukses di pelajaran ya. Iya. Iya, amin. Om, lagunya. Iya, lagu Mulan Jamila yang akan diputar sekarang ya. Ah, nggak mau. Uh, apa dong? Samson. Samson. Yang luluh. Yang luluh. Ya yang lulu yang lulu sih. Iya nanti diputar ya. Ya, tapi, ya, tapi kita dengarkan Mulan Jamila ya. Iya. Oke. Okay.